Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah Santrimat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca Matan al-usul min ilmil usul Karya Syekh Muhammad Ibn Salah al-Uthaymin Rahimallahu ta'ala Qala al-musannif rahimallahu taala wal ahad dan hadis ahad adalah hadis yang bukan mutawatir. Dan hadis ahad min haitsu rutbatu dari sisi levelnya ada tiga macam. Ada sahih, hasan dan dhaif. Fasahihu maka hadis sahih adalah ma hadis naqalahu yang dikutip atau diriwayatkan oleh adlun orang yang baik agamanya tamud dabti sempurna hafalannya dengan sanat yang bersambung wakhala dan bebas dari sudud sab dan illah atau cacat yang qadihah yang membuat cacat perbedaan antara sahih dengan hasan ada di dobetnya oleh karena itu Hasan adalah mahadis yang dikutip atau diriatkan oleh Adlun orang yang baik agama agamanya khafifud dhabti. Ya, tidak begitu bagus, kurang ideal hafalannya dengan sanad yang bersambung terbebas dari sudut dan ilah yang bikin cacat. Wayasilu dan hadis Hasan itu bisa sampai derajat hadis sahih jika berbilang jalur-jalurnya dan ini disebut dengan sahih li ghairihi. Daif adalah mahadis khala yang tidak memenuhi kosong dari syarat untuk bisa jadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Wayasilu dan hadis daif itu bisa sampai derajat hasan jika berbilang jalur-jalurnya ta'addadat turuquhu itu hu bukan tak marbutoh itu. Ala wajin dalam bentuk sebagainya bisa menutup yang lain disebut dengan hasan li ghairihi. Semua macam-macam ini bisa jadi dalil kecuali dhaif. Falaisa bihujatin maka tisdaif bukan hujah Walakin lakin akan tapi tidaklah mengapa bidzikrihi menyebutkan hadis dhaif fi syawahid untuk penguat dalam rangka memperbanyak dalil maka di awal disampaikan ayat Al-Qur'an hadis Nabi yang sahih kemudian ditambahi dengan hadis dhaif atas semacam itu Siyahul adai hadis itu memiliki tahamul dan ada' Tahamul adalah mendapatkan hadis dari guru, ada adalah menyampaikan hadis kepada murid. Nah, ya, tahamul adalah mengambil hadis dari anil ghair dari orang lain yaitu dari guru, ada adalah menyampaikan hadis ilal ghair kepada orang lain yaitu kepada murid. Nah, ketika ada melakukan proses ada penyampaian hadis, maka ada beberapa redaksi yang dipakai di antaranya haddatsani itu maknanya qara'a alaihi syekhu guru membacakan hadis kepada murid akhbarani itu liman dipakai untuk qara'a alaihi syekhu guru membacakan hadis kepadanya atau murid membacakan hadis kepada guru akhbarani ijazatan atau ajazali ini berlaku liman untuk orang yang rawa meriatkan hadis pakai ijazah. tunal kiroati tanpa ada kegiatan membaca dan mendengar. Ini, maka ijazah itu artinya sekedar membolehkan, tidak belajar. Ini, namun silahkan riwayatkan hadis ini dari saya. Ini bukunya, hadis-hadis yang saya miliki. Ini hadis-hadis yang saya riwayatkan. Silahkan Anda riwayatkan tanpa ada proses belajar sudah dianggap percaya anda orang pinter anda orang yang pinter silahkan di riwayatkan. ini namanya ijazah dan ijazah adalah izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis darinya ma hadis rahu yang dia diriwayatkan oleh si guru meskipun tanpa metode membaca guru membaca ataupun murid membaca tidak ada kegiatan itu. Kemudian an-anah adalah riwayatul hadis meriatkan hadis dengan redaksi an. Hukumnya adalah bersambung illa kecuali man untuk perawi yang dikenal melakukan tadlis. Falayuh kamu fiha maka tidaklah dinilai fiha dalam an untuk perawi yang suka melakukan tadlis tidaklah dinilai sanatnya bersambung illa yusariha bitahdits kecuali jika dia menegaskan bitahdits kalau dia betul-betul mendengar hadis dari gurunya. Hada demikian walil bahsi dan pembahasan tentang hadis dan, dan perawinya terdapat macam-macam yang banyak dalam ilmu mustalah hadis. Wafima asyarna dan dalam apa yang kami sebutkan secara singkat, isarah di sini artinya menyebut secara singkat. Kifayah adalah dah mencukupi agar punya gambaran. Tentu cukup agar punya gambaran insya Allah Ta'ala. Kemudian al-ijma pengertiannya ijma dalam bahasa Arab punya dua arti, bisa artinya tekad, bisa artinya kesepakatan. Dan yang berhubungan dengan istilah di ilmu usul fikih tentu makna yang kedua yaitu kesepakatan. Sehingga ijma adalah kesepakatan mustahid umat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepakat terhadap satu hukum syar'i tertentu. Maka yang disebut ijma itu harus ada ittifaq sehingga tidak termasuk ijma manakala ada perselisihan meskipun dari satu orang. Maka layan itu tidaklah ada bersamanya kalau ada perselisihan satu orang tidaklah yang yang aqidu ma'ahu tidaklah ada bersamanya al ijma'u ijma' Kemudian ijma itu ijma ulama mujtahid maka tidak teranggap dalam ijma pendapatnya orang awam dan mukallid maka tidaklah teranggap wafakuhum persetujuan mereka ataupun tidak setujunya mereka umat ini maka tidak termasuk ijma selain umat ini kesepakatan selain umat ini tidak teranggap dalam ilmu usul fikih setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak termasuk ijma kesepakatan di masa Nabi maka tidaklah teranggap ijma dari sisi dalil karena dalil hasolat telah terwujud dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Oleh karena itu jika seorang sahabat mengatakan kami melakukan atau mereka dulu melakukan demikian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini namanya dianggap marfu bukan kutipan ijma. Ala hukmin syar'iyan maka tidak termasuk ijma kesepakatan ulama atau kesepakatan atas satu hukum akal atau hukum kebiasaan maka tidak ada pintu masuk bagi hukum-hukum semacam itu dalam ilmu usul fikih Idil bahsu karena pembahasan dalam ilmu usul fikih dalam ijma adalah sebagai dalilin min adilati syar'i salah satu dalil syariat dan ijma itu adalah hujah karena beberapa alasan diantaranya Wakadhalika demikalah kami jadikan kalian umat pilihan supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Saksi manusia mencakup persaksian yaitu penilaian terhadap amal dan penilaian terhadap hukum amal. Dan seorang yang sah sebagai saksi kauluhu makbulun, perkataannya itu diterima. Demikian juga firman Allah jika kalian berselisih tentang sesuatu kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Dalla ini menunjukkan bahasanya jika sepakat maka tidak perlu dikembalikan pada Allah dan Rasul sehingga matafaku alihi apa yang disepakati oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku tidak akan bersepakat dalam dola latin kesesatan. Kesesatan di sini artinya kesalahan. Tidak mungkin umat Islam bersepakat terhadap dalam satu hal yang itu adalah salah. Kemudian dalil logika kesepakatan umat Islam terhadap satu hal itu ada dua kemungkinan boleh jadi itu benar boleh jadi itu batil maka jika dia benar maka hujah jika dia batil maka bagaimanakah ya justru boleh umat ini yang merupakan akramul umam umat yang paling mulia di sisi Allah sejak masa nabinya sampai kiamat terjadi bersepakat untuk ala amrin batilin perkara yang batil yang tidak Allah ridai. Ini adalah min akbaril muhal mustahil yang paling besar. Macam-macam ijma. Ijma ada dua macam. Ijma yang kotai yang pasti, ijma yang dhanni sangkaan kuat. Ijma yang pasti adalah ma ijma yuklamu diketahui wuku'uhu adanya ijma dari umat ini bidarurati secara bisa dipastikan semacam ijma wajibnya sholat lima waktu haramnya dan haramnya zina ijma jenis ini tidak ada satupun yang mengingkari adanya tidak pula mengingkari kalau dia hujah dan ingat wayakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu Orang yang mengingkari ijma semacam ini haramnya ya, zina, haramnya mencuri, haramnya homo. Itu adalah orang yang menyelisih ijma adalah kafir. Jika dia adalah orang yang la ya jahaluhu tidaklah bodoh tentangnya. Maka jika dia bukanlah orang yang baru saja masuk Islam atau tinggal di negeri yang jauh dari ilmu, ya, maka orang yang menyelisihi ijma qata'i itu ya, statusnya kafir. Kemudian yang kedua ijma' dhanni sangkaan kuat dan sangkaan kuat itu hujah dalam hukum Islam. Ma ijma layu lamu yang tidak diketahui kecuali bitatabuk dengan penelusuran, wastiqra dan penelitian. Para ulama berselisih pendapat mungkin tidak adanya ijma' dhanni. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di mana beliau mengatakan di matan akidah wasitiyah ijma' yang yantab itu yang terukur adalah ijma' di masa salafus saleh. If karena ba'dahum setelah <coughs> tiga masa sangat banyak perselisihan dan umat tersebar luas. Dan ketahuilah bahasanya umat tidaklah mungkin anta antu jemi'a bersatu untuk menyelisih dalil yang sahih dan tegas yang tidak mansuh. Karena umat ini tidaklah bersepakat kecuali ala hakin satu hal yang benar. Oleh karena itu jika Anda melihat ijma yang Anda sangka menyelisihi dalil, fangdur maka lihatlah imam boleh jadi dalilnya tidak sahih atau tidak tegas atau dalilnya mansuh atau sebenarnya dalam masalah ini terdapat perselisihan yang belum Anda ketahui. Kemudian syarat ijma lil ijma surutun ijma memiliki sejumlah syarat di antaranya ayat buta ijma itu ada dengan jalur melalui metode yang benar. Apa itu metode yang benar? Ima ayakuna bi ayakuna imah masuron. Boleh jadi ijma semacam itu sudah terkenal di antara para ulama atau nukulan ijma disampaikan oleh seorang ulama terpercaya yang luas wawasannya. Semacam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala kalau beliau mengutip ijma ijma umat demikian demikian demikian maka itu punya nilai yang penting. Kemudian tidak didahului oleh oleh perselisihan yang permanen. Jika didahului oleh perselisihan yang permanen, maka itu bukan ijma karena pendapat itu tidaklah batal dengan matinya orang yang berpendapat dengannya. Fal ijma maka ijma tidaklah menghilangkan perselisihan yang telah terjadi namun melarang memunculkan perselisihan. Inilah pendapat yang paling kuat karena kuatnya makhotnya alasannya. Wakil ada pendapat yang lain yang mengatakan tidaklah disyaratkan dalam masalah sahnya ijma dalika hal itu. Maka sah-sah saja ayat akidah terdapat di masa yang kedua terdapat ijma' Ya, untuk berpendapat dengan salah satu dari beberapa pendapat terdahulu dan ini menjadi hujah atas generasi setelahnya dan tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur ulama usul fikih berakhirnya masa orang-orang yang melakukan ijma' Fayan itu maka sah al ijma'u ada ijma' min ahli dari ahli ijma yaitu para ulama mustahid dengan semata-mata mereka bersepakat. Nah setelah bersepakat tidak boleh bagi anggota ini dan orang yang lain menyelisih ijma ba'du setelah itu. Karena dalil-dalil yang menunjukkan ijma itu hujah tidak ada padanya persyaratan berakhirnya masa yaitu matinya semua orang yang ahlul ijma dan karena ijma itu telah terjadi pada saat mereka sepakat maka apa yang alat menghilangkannya Kemudian jika seorang jika salah satu ulama mustahid berpendapat dengan satu pendapat atau berbuat dengan satu perbuatan lantas populer di antara para ulama ahli ist, istihad lantas mereka tidak mengingkarinya padahal mereka mampu mengingkarinya maka ada yang mengatakan ini ijma yang kedua mengatakan hujah namun bukan ijma yang ketiga bukan ijma bukan hujah Wakil dan ada yang mengatakan jika mereka mati semua sebelum mengingkari, maka itu ijma. Karena terus menerusnya mereka diam sampai pada mati semua, padahal mereka mampu untuk mengingkari, bukti kalau mereka setuju dan inilah pendapat yang paling mendekati. Artinya itulah pendapat yang terakhir, itulah yang di dipilih dan dikuatkan oleh penulis. Bab selanjutnya adalah kias. Pengertiannya kias dalam bahasa Arab artinya mengukur, mengira-ngira, wal musawa atau menyamakan. Dan yang cocok e, berkaitan dengan istilah kias adalah makna yang kedua, menyamakan. Menyamakan kasus cabang dengan kasus pokok disamakan dalam hukum karena adanya kesamaan ilah yang menyatukan keduanya. Al-far'u nama lainnya maqis, al-asal nama lainnya maqis alai. Hukum adalah kandungan dalil syar'i berupa wajib, tahrim, sah, e, batal dan yang lain. Ilah adalah satu makna yang ada bisa bebi dengan sebab makna tersebut ada dan terdapat hukum asal inilah empat rukun kias kias adalah salah satu dalil yang butuh pihak ada dengannya hukum-hukum syar'i dan dalil ala tibarihi dalilan yang mengakui kias sebagai dalil syar'i maka pengakuan diberikan oleh Quran Sunnah dan perkataan para sahabat. Di antara dalil Al-Quran Allah katakan dia Allah Allah zat yang menurunkan Alkitab dengan benar dan mizan. Maka mizan adalah ma'alat yang digunakan untuk menimbang berbagai macam perkara dan mengukur di antara perkara-perkara. Dan salah satu alat tersebut adalah kias. Firman Allah Ta'ala sebagaimana kami mulai awal penciptaan kami mengembalikannya. Dialah Allah zat yang telah mengutus angin sehingga kemudian memunculkan awan lantas kami giring awan itu menuju satu negeri yang mati yaitu kering kerontang kami hidupkan dengannya tanah setelah matinya kadzalikan nusyur seperti itu manusia akan dibangkitkan. Maka Allah menyerupakan pengembalian makhluk Allah serupakan dengan awal penciptaannya. Dan Allah serupakan menghidupkan orang yang mati dengan menghidupkan tanah yang kering dan ini adalah kias. Dan semua ayat yang berisi masal, permisalan adalah dalil kalau kias adalah dalil karena hakikat permisalan itu adalah kias dalil hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang bertanya pada Nabi tentang berpuasa untuk ibunya setelah matinya ibu. Karena katakan apa pendapatmu seandainya ibumu punya utang lantas engkau lunasi apakah sudah yuaddi dalika anha maka itu sudah menunaikan utangnya. Maka dia katakan na'am iya. Maka Nabi mengatakan berpuasalah untuk ibumu. Kemudian ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan wahai Rasulullah wulidali gulamun lahir untukku anak laki-laki yang kulitnya hitam padahal dia berwarna putih kulitnya kulit putih dan istrinya juga demikian maka Nabi mengatakan apakah engkau punya onta karena dia orang Arab Badui yang akrab dengan onta dia bilang iya apa warna onta untamu dia katakan merah. Apakah ada yang abu-abu? Dia bilang ada. Fa'anna ana artinya min aina. Fa'anna dalika min aina dalika dari mana itu? La'allahu nazaahu irkon Boleh jadi karena nazaahu irkon. Karena e, terjemah bebasnya adalah karena gen e, nenek moyangnya. Kal maka Nabi mengatakan maka boleh jadi anakmu yang kulitnya hitam padahal kamu dan istrimu ya, berwarna cerah nazahu irkon itu karena gen ya, nenek moyang nenek moyang. Diatkan al-Bukhari dan Muslim. Wahakada dan semua misal yang terdapat dalam semua permisalan yang ada dalam Quran dan Sunnah adalah dalil qiyas. Lianna fiha karena dalam permisalan itu menilai sesuatu dengan yang semisal dengannya. Dalil berupa perkataan sahabat terdapat dari Amul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu dalam suratnya kepada Abu Musa al Ashari yang diangkat sebagai qadi Ya, Umar mengatakan sumal fahma fahma pahami pahami fima udli alaika dalam kasus yang disodorkan kepadamu mima ar, mima warda alaika yaitu yang sampai kepadamu padahal kasus itu tidak ada di Quran tidak ada di hadis lalu apa yang dilakukan tidak ada di Quran tidak ada di hadis thumma qaisil umur indaka nah, ini yang jadi mahalus syahidnya. Kemudian samakanlah berbagai perkara menurutmu dan ketailah mana yang paling e, semisal, manakah yang semisal dengan semisal mana. Kemudian sengajalah pilih yang paling Allah cintai dan yang paling serupa dengan kebenaran. Ibnu Qayyim menceritakan tentang surat Umar ini ini adalah surat yang penting. Talakahul ulama ubil qabul. Semua ulama menerima konten dan kandungan surat ini. Al-Muzani muridnya Al-Imam Musyafi'i menceritakan bahasanya para ulama fikih sejak masa sahabat sampai masa beliau semuanya sepakat bahasanya satu hal yang serupa dengan kebenaran adalah kebenaran yang serupa dengan kebatilan adalah kebatilan. Dan mereka para fukoha menggunakan kias dalam fikih dalam semua hukum. Syarat kias. Kias punya beberapa syarat diantaranya Yang pertama, tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Maka tidaklah teranggap kias yang yusadim bertabrakan dengan nas atau ijma atau perkataan sahabat jika kita menganut pendapat bahasanya perkataan sahabat adalah hujah dan kias yang bertabrakan dengan hal-hal yang telah disebutkan Yusama dinamai dengan nama fasidul iktibar tidak teranggap contoh kias yang tidak teranggap kita katakan sah seorang perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki tanpa pakai wali Alasannya dikiaskan dengan sahnya seorang perempuan dewasa membarter hartanya dengan yang lain tanpa wali. Maka ini namanya kias fasidul iktibar karena bertabrakan dengan nas yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin tidak ada nikah kecuali dengan wali. Yang kedua, Hukum kasus asli, kasus pokok itu harus ada berdasarkan nas atau ijma. Jika dia ada berdasarkan kias, maka tidak sah dikiaskan dengannya. Kenapa? Karena terlalu panjang. Kias kepada kias. Sehingga yang tepat kita kiaskan pada al-asal yang pertama. Karena kembali kepada asal yang pertama itu lebih baik Wali anna alasan yang lain karena mengkiaskan kasus cabang dengannya Allah dijuila asal yang dijadikan sebagai asal boleh jadi itu tidak tepat. Dan karena alasan yang ketiga di anal kias karena kias kepada kasus cabang kemudian kepada kasus kemudian kasus cabang kepada asal ini namanya berpanjang-panjang tanpa faedah. Contohnya, terdapat riba dalam jagung dikiaskan dengan beras dan terdapat riba dalam beras dikiaskan dengan gandum. Daripada muter demikian, ya, jagungnya langsung saja dikiaskan kepada gandum. Maka kias semacam ini tidak tepat yang tepat kita katakan ya jari riba terdapat riba pada jagung dikiaskan dengan gandum liuka supaya jagung dikiaskan dengan asal perkara pokok sabitin yang ada binasin berdasarkan nas yang ketiga ayakun li hukmil asli hukum asal itu harus memiliki ilah yang diketahui supaya memungkinkan al-jam'u menggabungkan antara asal dengan fara' fiha dalam illah maka jika hukum perkara asal itu ta'abudi semata-mata beribadah mahdoh murni maka tidak sah melakukan kias dengannya. Nah, jika satu perkara itu ta'abudi, maka ilah semua perkara ta'abudi adalah al-ikhtibar, adalah menguji hamba mau taat ataukah tidak. Sehingga tidak bisa ada kias di dalamnya. Contohnya kita katakan daging burung unta membatalkan wudhu kita kiaskan dengan daging Kenapa? Kenapa? karena serupa sama-sama onta. Nah, ini burung onta, yang itu hewan onta. <clears throat> Maka ini kias yang tidak tepat karena al-asal itu tidak memiliki hukum yang diketahui ilahnya. Kenapa makan daging onta itu membatalkan wudhu tidak diketahui ilahnya. Inna huwa ta'abudiyun mahdun itu murni menghambakan diri kepada Allah alal masyur menurut pendapat yang paling terkenal. Kemudian yang keempat, antakunal illatu ilah itu harus memuat satu makna satu makna, satu hal yang munasib yang cocok lil hukmi bagi hukum. Ya'lamu yang diketahui dari kaedah kaidah syar'i i'tibaruhu teranggapnya makna tersebut. Contohnya memabukkan pada khamar. Jika makna itu satu wasfan sifat tordian yang tordi, tordi itu la munasabata fihi, tidak ada sangkut pautnya dengan hukum ya, menurut kaidah maka tidak sah dijadikan sebagai ilah. Misalnya ilah haramnya khamar karena warnanya hitam misalnya atau karena warnanya putih ini ya, karena anggur putih nah, maka ini tidak tidak pas, tidak munasib, tidak cocok kalau dijadikan sebagai illah hukum. Contohnya hadis Ibnu Abbas radhiallahu anhu Barirah itu khuyrat diberi khiyar memilih suaminya ataukah tidak ketika dia dimerdekakan. Kal kata Ibnu Abbas, suaminya seorang budak laki-laki hitam namanya Murid Maka hitam pada Murid itu sifat tordi. Tidak ada hubungannya dengan hukum yaitu memiliki hak khiyar. Oleh karena itu tetap ada hak khiar bagi budak perempuan jika dimerdekakan dan dia tahta. Tahta itu artinya beristri, menjadi istri seorang budak laki-laki meskipun budak laki-lakinya berwarna kulit putih. Karena wasfon yang munasib adalah perbudakan. Bukan hitamnya warna kulit suaminya. Walayasbutulaha dan tidak ada hak khiyar laha bagi budak perempuan jika dia merdekakan tahta dengan status istri hurin dari lelaki yang merdeka meskipun dia berwarna hitam. Yang kelima, ilah itu harus ada pada kasus cabang sebagaimana keberadaan ilah pada kasus pokok. Contohnya menyakiti dalam masalah memukul orang tua. Ilahnya adalah menyakiti. Kasus yang mau kita bahas memukul orang tua. Kita kiaskan memukul orang tua dengan takfif ucapan uf. Karena dua-duanya sama-sama memiliki al ida menyakiti. Bahkan mimba bil aula. Dalam uf itu ada ida dalam jotos orang tua nah itu ada ida yang lebih jelek. Maka jika ilah itu tidak ada pada kasus cabang, maka kiasnya tidak sah. Misal ke contohnya Ayo kalau kita katakan ilah haramnya riba pada gandum kaunuhum makilan ditakar ya, ini ilah riba ditakar ini madhab hambali ini, kalau syafi'i ilah riba digandum adalah dimakan hmm, ilah ribanya adalah dimakan sedangkan kalau dalam madhab hambali ilah riba pada gandum, korma dan seterusnya karena ditakar. Sumayukal kemudian kita katakan terdapat riba pada apel kita kiaskan dengan gandum. Maka ini kias yang tidak tepat karena ilah yaitu ditakar tidak ada pada kasus cabang karena apel itu tidak ditakar namun ditimbang. Maka kalau di madhab hambali ilah riba untuk emas dan perak karena ditimbang. Ya, sedangkan gandum, korma karena ditakar. Tentu apel itu masuknya rombongannya bukan rombongan emas. De, kalau kemudian dia uh, kalau dia di, dibawa ke gandum, ya maka tidak pas. Eh, karena gandum ditakar dan dia ditimbang. Tapi kalau dia dibawa kalau pakai mazhab hambali kalau dia dibawa ke emas malah masuk. Karena sama-sama ditimbang. Jadi eh, kalau dibawa ke gandum ah, itu yang tidak cocok. Dalam madhab syafi'i eh, emas dan perak ilahnya karena dia mata uang. Sedangkan gandum, korma itu ilahnya karena dia dimakan. Maka kalau uh, maka kalau apel kalau dipakai madhab syafi'i, kalau apel dipakai dibawa ke emas tidak tepat. Karena ilahnya menurut Syafi'iyah mata uang. Tapi kalau kemudian dikiaskan dengan gandum, maka apel masuk. Sama-sama dimakan. Apel dimakan, gandum dimakan. Macam-macam kias. Kias terbagi menjadi dua macam, kias yang jelas dan kias yang samar. Kias yang jelas yang adalah sabatat illatuhu ada ilahnya berdasarkan nas atau ijma atau maqtu'an fihi bisa dipastikan karena tidak ada perbedaan antara asal dengan fara. Contohnya ma kias yang sabatat tuh ilahnya ada berdasarkan nas. Kias mana minat istitmar bidam an najis al jaf Ya, kias melarang istijmar cipok pakai darah yang najis yang sudah kering. Kita kiaskan dengan larangan cipok dengan kotoran. Fa inna ilatal hukmil asli ilah hukum asal itu ada berdasarkan nas yaitu Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi saw dengan membawa dua batu dan satu kotoran untuk supaya Nabi pakai sebagai Nabi pakai untuk cebok maka Nabi mengambil dua batu dan membuang kotoran dan mengatakan hada rikson dan rikson adalah najis. Contoh yang ilahnya itu ada berdasarkan ijma Nabi melarang seorang kodi memutuskan perkara dalam keadaan dia sangat marah. Fakia suman ilhaqin maka <coughs> maka dikiaskan dengan al-hakin orang yang nahan e, buang air orang yang sedang menahan buang air dilarang untuk ketok palu memutuskan perkara e, ini kita kiaskan dengan man il ghadban melarang orang yang sangat marah untuk memutuskan perkara Nah ini kias ini termasuk kias jali karena adanya eh, illah hukum asal itu ijma ulama sepakat kenapa orang yang sangat marah tidak boleh ketok palu mutuskan perkara orang yang sengketa sepakat ilahnya adalah tashwisul fikri pikiran yang tidak konsentrasi atau kemudian pikiran yang terganggu wasin qalbi dan hati yang tidak hati yang sibuk dengan yang lain. Hatinya sedang sibuk dengan amarah. Ya, maka suruh mikir sengketa, tidak ah, tidak fokus. Ya, pikirannya terganggu karena mikirkan yang sedang e, menjadi bahan dan sebab amarah. Dan ini sama orang yang kebelat itu juga pikirannya ke sana. Eh, dia tidak fokus mentelaah karena gimana cepat ketok palu kemudian eh, tergopoh-gopoh ke kamar kecil. Maka badannya ada di ruang sidang sedangkan pikiran dan hatinya di toilet. Kemudian yang ketiga eh, kias jali jenis yang ketiga maka nama ketuan fihi manakala dipastikan yeah, dipastikan fil farik karena tidak ada beda antara asal dan farak. Contohnya kias haramnya merusak harta anak yatim dengan cara dipakai, kita kiaskan dengan haramnya merusak harta anak yatim dengan cara dimakan. Ini harta anak yatim berupa makanan dimakan, harta anak yatim berupa pakaian dengan dipakai kemudian rusak. Maka ini tidak ada bedanya. Kalau yang ada nasnya dengan cara dimakan. Dengan cara dipakai sehingga rusak tidak ada bedanya dengan cara dimakan. Maka ini tidak ada bedanya, maka ini maktuan. Bisa dipastikan adanya kesamaan hukum, bisa dipastikan adanya kesamaan hukum lil qata'i karena bisa dipastikan bina binafil fariqi karena tidak ada beda di antara keduanya. Dan kias yang khafi adalah makias sabatat illatuhu yang ada ilahnya bistimbatin dengan melakukan kegiatan istimbat menyimpulkan. Ditambah walam kotak tidak bisa dipastikan binafil fariqi tidak adanya perbedaan di antara asal dan fara'. Contohnya adalah ilah dalam masalah benda ribawi tadi dah kita contohkan Syafi'iyah untuk gandum, untuk e, korma Syafi'iyah mengatakan karena dia om dimakan. Sedangkan Hanabilah mengatakan karena dia makilon ditakar. Ada perbedaan dan ini sebabnya karena tidak ada ijma dan tidak ada nas. Kalau ada ijma ya tentu tidak akan ada perselisihan ilah. Kalau ada nas yang tegas bisa dipastikan juga tidak ada perselisihan. Contohnya kiasul asnan, asnan dikiaskan dengan bur. Karena asnan adalah tumbuhan yang di masa silam dipakai atau abunya dipakai untuk cuci pakaian atau cuci tangan. Dikiaskan dengan gandum Fitahri riba dalam haramnya riba bijami jamik nama lain dari illah karena illah al-kail ditakar faina ta'lila bil kail maka illah takaran untuk gandum lam yathbut tidaklah ada berdasarkan nas tidak pula ijma tidak pula yukotak bisa dipastikan tidak adanya beda antara asal dan farak. It al jais karena mungkin saja kita bedakan antara bur dengan asnan. Itu bur gandum itu dimakan, lain hanya dengan asnan tidak dimakan karena dia alat untuk cuci tangan atau cuci pakaian. Kemudian ada kias namanya kias syabah, kias kemiripan. Maka di antara kias ada yang disebut dengan kias syabah yaitu yataraddat yaitu bimbang far'un kasus cabang di antara dua asal yang berbeda hukumnya. Fihi pada cabang sabahun kemiripan dengan masing-masing dari dua asal. Kata kias syabah fayul haku maka disamakan dengan yang paling banyak kemiripannya. Contohnya adalah budak Apakah ia bita memiliki? Apakah budak itu bisa memiliki Karena diberi pemindahan kepemilikan Kita kiaskan dengan orang merdeka Atau dia tidak bisa Memiliki dia kiaskan dengan binatang Kalau ada orang yang ngasih hadiah Sama sapi Anda jadi milik sapi Milik yang punya sapi Nah kalau ada orang yang ngasih hadiah sama buddha, apakah itu jadi milik buddha ataukah jadi milik tuannya? Nah untuk menyelesaikan masalah ini kita lihat pada dua asal ini. Orang merdeka dan binatang. Kita jumpai bahasanya buddha itu ya, mutarat ditun bainahuma. Itu bimbang di antara keduanya. Dari sisi budak itu manusia berakal, diberi pahala, diberi siksaan dan hukuman nanti di akhirat boleh menikah bisa mencerai maka dia mirip dengan orang merdeka. Namun dari sisi dia bisa dijual, digadaikan, diwakafkan, dihibahkan, diwariskan, dititipkan. Kemudian domannya ganti ruginya itu pakai nilai bukan pakai diat wa fihi dan pemilik itu bisa melakukan tindakan pada budak mau di ya, dijual dan yang lain maka dia serupa dengan binatang dan kita jumpai bahasanya budak dari sisi tindakan ya, tasarruf al-mali tindakan finansial dia lebih banyak miripnya dengan binatang daripada dengan manusia maka dikiaskan dengan binatang. Seandainya ada orang yang ngasih hadiah, tamlik memindahkan kepemilikan contohnya ngasih hadiah kepada budak, maka itu tidak menjadi miliknya namun jadi milik tuannya. Sebagaimana jika ada orang ngasih hadiah sama sapi, ini sapi hadiah untukmu. Eh, eh, maka itu tidak menjadi milik sapi namun jadi milik pemilik sapi. Wahadal qism minal qiyas dan kias jenis ini yaitu kias sabah da'ifun kalau dari sisi para usuliyin dia kisah kias yang lemah Laisa baina wa bainal asli karena tidak ada antara dia dengan kasus asal illatun e, munasabatun tidak ada ilah yang serupa siwa kecuali dia mirip dalam mayoritas hukum padahal dia diperbutkan oleh asal yang lain. Nah dari sisi fukoha kias sabah adalah kias yang sangat banyak dipakai. Ya, termasuk yang jadi andalan ya, dalam menetapkan hukum itu kias sabah. Ya, jadi respon terhadap kias sabah beda antara usuliyin dengan fukoha. Usuliyin menilainya sebagai kias yang lemah, maka itulah di dataran teori. Non ketika dibawa ke dataran praktek, dia menjadi kia dalil andalan. Kias kebalikan. Di antara kias ada yang disebut dengan kias kebalikan, yaitu menetapkan kebalikan hukum asal pada kasus jabang karena adanya kebalikan ilah hukum asal pada cabang. Mereka biasa mencontohkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungan biologis kalian terdapat sedekah. Sahabat bertanya wahai Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala fiha dalam syahwatnya? Nabi katakan apa pendapatmu seandainya dia salurkan syahwatnya dalam hal yang haram? apakah Ali Wisron dia terbebani dosa? Jawabannya tentu iya, demikian juga jika dia salurkan di halal maka untuknya pahala. <clears throat> maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk kasus cabang yaitu al-wata'u al-halal hubungan biologis yang halal kebalikan dari hukum asal yaitu watu al-haram liwujud yaitu hubungan biologis yang haram liwujudi karena adanya kebalikan dari ilah hukum asal pada kasus jabang. Maka Nabi tetapkan lil farak pada kasus jabang ajaran pahala karena dia adalah watak yang halal. Sebagaimana nah, dalam al asal itu terdapat dosa karena dia watak haram. Kemudian at-ta'arudu pertentangan dalil. Ta'rifuhu pengertiannya dalam bahasa Arab Ta'arot artinya takobul saling berhadapan, Teman no' saling meniadakan. Secara istilah adalah dua dalil yang berhadapan di mana satu dalil menyelisih dalil yang lain. Wa aksamu ta'arud di arba'atun macam-macam ta'arud, kontradiksi atau pertentangan dalil ada empat macam. Yang pertama, terjadi kontradiksi antara dua dalil yang umum. Maka ada empat kemungkinan. Yang pertama, mungkin untuk dikompromikan keduanya, di mana kita hamil, kita maknai masing-masing dari keduanya dengan satu kondisi yang tidak bertentangan dengan kondisi yang lain. Jika bisa kompromi, wajib kompromi. Contohnya firman Allah Ta'ala kepada, nabi kepada nya Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau latah sungguh engkau berikan petunjuk pada jalan yang lurus. Kemudian innaka tahdi man ahbabta engkau tidak bisa ayat yang lain engkau tidak memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai Maka kompromi di antara keduanya Ayat yang pertama Yuradubiha maksudnya adalah hidayah dalalah Hidayah penjelasan pada kebenaran Dan ini memang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan ayat yang kedua yuratu biha maknanya adalah hidayah taufik untuk beramal. Wahadi dan hidayah taufik itu biadillah ta'ala di tangan Allah Ta'ala tidak dimiliki oleh sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang lain. Jika tidak mungkin dikompromikan maka dalil yang belakangan menghapus jika diketahui sejarahnya maka beramal dengan yang menghapus bukan yang dihapus. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala tentang puasa. Maka siapa yang atau yang jadi sisi pertentangannya wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa itu lebih baik daripada membayar fidyah. Fahadil ayat maka ayat ini tufidu menunjukkan at takhir at-takhyira bolehnya milih antara ngasih makan ataukah puasa ma'a dengan tarjihi asyami lebih dianjurkan untuk berpuasa disarankan untuk memilih puasa karena puasa lebih baik sedangkan ayat faman siapa yang syahida siapa yang tidak bepergian di antara kalian asyara di bulan Ramadan falyasumhu wajib baginya puasa maka ini itu menunjukkan ta'yin, keniscayaan asyami berpuasa. Adaan yang ini statusnya adaan pada waktunya untuk orang yang tidak sakit dan musafir dan wajib puasa kodoan dengan status kodok untuk orang sakit dan musafir. Dan Al-Baqarah 185 itu datangnya turunnya lebih belakangan daripada Al-Baqarah 184. Sehingga Al-Baqarah 185 itu menghapus Al-Baqarah 184 ya, dulu yadulu ala dalika sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Salamah ibn Al-Aqwa yang ada dalam Sahihain diatkan Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. dan Salamah bin Ibn Al-Aqwa maka dalam bahasa Arab Salamah itu nama laki-laki dan bukan nama perempuan. Maka Salama ibn al-Aqwa. Yang ketiga, jika tidak diketahui sejarahnya, maka beramal dengan yang lebih kuat. Ingkan ahunaka murajih jika di sana ada murajih faktor untuk menguatkan salah satu dalil. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang yang seorang yang menyentuh zakarnya apakah dia wajib berwudu? Maka Nabi mengatakan tidak. inna mahaNyalah zakar itu bagian dari badanmu. Maka ada dua hadis yang nampaknya bertentangan. Faliroja al awalu maka dikuatkan hadis yang pertama yaitu wajib berwudu karena menyentuh zakar karena sejumlah alasan yang pertama anau ahwata itu yang lebih hati-hati yang kedua di aktsaru turuqan jalurnya jalur sanatnya lebih banyak yang ketiga ini pakai sudut pandang fukoha yang tidak menguasai ilmu hadis musahihu akthar yang mensahihkan hadis yang pertama lebih banyak daripada yang mensahihkan hadis yang kedua yang keempat, li'annahu naqlun anil asli. Karena di hadis yang pertama yang mengatakan oh, batal karena menyentuh kemaluan dan wajib wudhu, kontennya itu memindah dari hukum asal. Dan dan dalil yang isinya memindah dari hukum asal fihi ziyadatu ilmin. Terdapat padanya ilmu tambahan yang tidak ada pada dalil yang sejalan dengan hukum asal. Yang keempat, jika tidak dijumpai faktor yang menguatkan, maka wajib no comment. Namun tidak dijumpai baginya contoh yang tepat. Secara teori ada, contohnya tidak ada. Macam yang kedua, terjadi pertentangan di antara dua hadis spesifik, dua hadis khusus maka juga ada empat rincian. Yang pertama mungkin dikompromikan di antara keduanya wajib kompromi. Ya, contohnya hadis Jabir radhiallahu anhu tentang tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur Yang nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah salat duhurnya di Mekah. Sedangkan hadis Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duhur di Mina. Maka dikompromikan dua hadis ini dengan dikatakan bahasanya Nabi sholat duhur di Mekah walau dan tatkala beliau tiba di Mina beliau ulangi lagi ya, e, sholat duhurnya bersama para sahabat yang ada di Mina. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal bisa mengulangi sholat isyaknya di masjid Nabi kemudian kembali ke masjid kampungnya sholat isya lagi. Yang kedua jika tidak mungkin kan dikompromikan maka eh, di, dalil yang kedua menghapus yang pertama jika diketahui sejarahnya. Contohnya firman Allah Ta'ala Wahai Nabi, semuanya kami halalkan bagimu Istri-istrimu Yang telah kau berikan maharnya Demikian juga budak-budak perempuanmu Yang Allah berikan kepadamu dan Allah halalkan anak pamanmu dan anak bibikmu. Dan ada ayat yang mengatakan tidaklah halal bagimu perempuan ba'du setelah itu dan tidak boleh engkau ganti mereka walau ajab dengan yang lain meskipun engkau terkagum-kagum dengan kecantikannya. Maka Eh, di ayat yang pertama dikatakan Nabi boleh nambah istri setelah jumlah itu ini, yang Nabi kemudian wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan istri maka ketika itu di ayat yang pertama halal seandainya Nabi boleh nambah di ayat yang kedua tidak boleh Fathaniatu maka ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama menurut salah satu dari beberapa pendapat dalam masalah ini. Yang ketiga, jika tidak mungkin nasakh maka beramal dengan yang rajih jika ada faktor untuk menguatkan salah satu dalil. Contohnya hadis Maimunah. Maimunah adalah istri yang terakhir Nabi e, nikahi. Maka Maimunah mengatakan bahwa Nabi menikahi dirinya dalam keadaan beliau telah tahalul dari umroh. Kemudian hadis Ibn Abbas mengatakan Nabi menikahi Mamunah dalam keadaan masih ihram. Maka yang kuat adalah hadis yang pertama karena Maimunah adalah pemilik kisah. Karena dia yang jadi pengantin. Fahia maka dia yang lebih tahu tentang keadaan suaminya itu Nabi. Ditambah eh, hadis Maimunah dikuatkan oleh hadis Abu Rafi' Yang sama mengatakan Nabi menikahi Maimunah setelah tahallul. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan Abu Rafiq mengatakan aku adalah penghubung di antara keduanya. Ya, aku adalah ya, menjadi penghubung Nabi pesan apa disampaikan ke Maimunah, Maimunah mau balas apa disampaikan ke Nabi. Jika tidak dijumpai murajih faktor untuk menguatkan salah satu, maka wajib tawakuf. No comment, tidak dijumpai contoh yang pas untuk ini. Macam yang ketiga. Jika kontradiksi terjadi antara dalil umum dan dalil khusus, maka dalil umum dikhususkan pakai dalil khusus. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua hasil pertanian yang diairi pakai air hujan asama zakatnya sepersepuluh. Maka meskipun cuma hasil panennya satu kilo wajib zakat kalau pakai hadis ini karena ma mausuliyah yufidul umum. Kemudian laisa fima ada hadis yang kedua tidak ada dalam hasil pertanian kurang dari lima wasak soda koton kewajiban zakat maka umum yang ada pada hadis yang pertama kita sempitkan dengan hadis yang kedua sehingga tidak wajib zakat kecuali untuk hasil pertanian yang sampai kadar lima wasak atau lebih macam yang keempat ayakuna ta'ar terjadi kontradiktif di antara dua nas yang satu lebih luas daripada yang lain dari satu sisi namun dia sekaligus lebih sempit daripada di sisi yang lain. Ada hadis satu, hadis A dan hadis B. Dari satu sisi hadis A itu lebih luas daripada hadis B, dan di sisi yang lain pakai sudut pandang yang lain dia lebih sempit daripada hadis B. Maka ini ada tiga rincian. Yang pertama, ayakumadali dalilon terdapat dalil untuk mentarsis sisi umum dari hadis A atau dalil A dengan dalil B, maka kita taksis contohnya. Dan para laki-laki yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istrinya menunggu 4 bulan 10 hari. Yang penting ditinggal wafat. Ini dari sisi ditinggal wafat dia khusus. Dari sisi istri tersebut dalam keadaan hamil ataukah tidak dia umum. Kemudian ada ayat dan wanita yang hamil batas waktu menunggunya sampai melahirkan. Dari sisi hamil dia khusus. Dari sisi dicerai ataukah ditinggal mati dia umum. Maka sisi umum yang ada pada ayat yang pertama adalah sisi khusus pada ayat yang pertama adalah khusus untuk yang ditinggal mati. Namun di sisi yang lain dia umum yaitu ya ditinggal mati dalam keadaan hamil ataukah tidak hamil. Sedangkan ayat yang kedua punya sisi khusus yaitu kasus ibu hamil. Namun di sisi yang lain dia punya sisi khusus yaitu ditinggal mati ataukah ya, ditinggal cerai. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya sisi umum ayat yang pertama itu ditaksis dengan ayat yang kedua yaitu kisah Subai'ah al-Aslamiyah. Waktu yang dia melahirkan setelah wafatnya suaminya cuma beberapa hari. Lantas dia eh, eh, faadinalaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi mengizinkannya untuk menikah setelah melahirkan padahal baru beberapa hari. Wa ala hadza berdasarkan hal ini maka iddah wanita yang hamil sampai melahirkan baik dia ditinggal mati ataukah dicerai. Yang kedua, tidak terdapat dalil yang mengkhususkan sisi umum dari salah satu dalil tersebut. Maka kita beramal dengan mana yang lebih kuat. Contohnya, Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah satu kalian masuk masjid maka janganlah duduk sampai sholat dua rakaat. Maka masuknya masjid itu khusus. Perintah sholatnya itu umum baik di waktu yang terlarang ataupun bukan waktu yang terlarang. Asalkan masuk masjid, disuruh sholat. Maka dari sisi e, disuruh sholatnya umum waktu terlarang atau tidak waktu terlarang dari sisi e, masuk masjidnya maka dia khusus. Kemudian ada hadis tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari, tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Ini, eh, dari sisi waktu dia khusus. Dari sisi Eh, masuk masjid ataukah tidak dia umum maka jangan sholat baik anda masuk masjid atau yang lain maka hadis yang pertama itu punya sisi khusus dalam tahiyatul masjid dan umum dalam waktu. Yang kedua itu sisi khususnya dalam waktu, sisi umumnya dalam sholat. Sholat di sini mencakup tahiyatul masjid dan yang lain akan tetapi yang lebih rajih adalah mentaksis sisi umum dalil yang kedua dengan dalil yang pertama sehingga disimpulkan boleh tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang. Ini adalah pengecualian dari keumuman tidak bolehnya sholat di waktu yang terlarang. Wa ina marojahna dan kami kuatkan dalika hal ini karena taksis untuk sisi umum hadis yang kedua itu sudah ada dalam kasus selain tahiyatul masjid. Contohnya qada al-mafrudat mengqada uh, eh, uh, eh, salat fardu yang belum dikerjakan, mengulang jamaah. fa umumuhu. Maka sisi umumnya itu lemah. Ya Sedangkan taksis untuk hadis yang pertama itu tidak ada. Maka kaedahnya yang sisi umumnya itu lebih stabil, dia lebih kuat daripada yang sisi umumnya itu bolak-balik mengalami pengecualian. Maka hadis yang kedua mengalami banyak pengecualian. Ini, Ini di antaranya boleh Ya, jika ketiduran boleh mengkodok sholat subuh saat matahari terbit. Dan saat matahari terbit waktu terlarang. Waktu terlarang untuk ini. Kemudian eh, boleh saja orang eh, sedekah sholat bersama orang yang datang telat, semisal sholat subuh. Ini, maka ada tarsis dan Nabi kemudian Eh, membolehkan tidak ada waktu terlarang untuk sholat sunnah di Masjidil Haram. Nabi tegaskan tidak ada boleh sholat di waktu terlarang di Masjidil Haram. Maka sisi umum dari hadis yang kedua itu sudah bolak-balik mengalami pengecualian. Lain halnya dengan hadis yang pertama. Sehingga dimenangkanlah uh, ya, Yeah, dimenangkan kita menangan, menangkan hadis yang pertama. Sehingga boleh sholat tahiyatul masjid di waktu yang terlarang. Dan ini madhab syafi'i. Dan ini madhab syafi'i. Bolehnya sholat datul asbab semacam tahiyatul masjid di waktu terlarang madhab syafi'i. Kalau Hanabila tidak boleh. Uh, Hanabila uh, mengatakan bahasanya di waktu yang terlarang tidak boleh sholat Ini haram hukumnya sholat sunnah kecuali delapan sholat. Ini saya tidak ingat sholat tahiyatul masjid termasuk pengecualiannya ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, jika tidak terdapat dalil dan tidak ada faktor untuk menguatkan ya, untuk mengkhususkan sisi umum salah satu dalil dengan yang lain maka wajib beramal dengan masing-masing keduanya dalam situasi kondisi yang tidak mengalami pertentangan. Kemudian tawakuf untuk surah contoh kasus yang keduanya itu bertentangan pada kasus itu. Nah itu teorinya demikian. Akan tapi di dataran praktek layum kinun ta'arudu dubaina nususi. Tidak mungkin pertentangan di antara nas finafsil amri dan itu adalah realita. Pertentangan itu ada dalam benak mustahid. Ada dalam pikiran orang bukan pada nafsil amri, realitas sesungguhnya. Ala dalam bentuk yang tidak mungkin kompromi, tidak mungkin nasakh dan tidak mungkin tarjih. Kenapa tidak ada pertentangan finansial amri di anan nusus la tatana kodu karena nas itu tidak bertentangan dan Rasul sallallahu tidak saling bertentangan dan Rasul telah menjelaskan dan menyampaikan sehingga yaqau kaudalika terkadang terjadi dalika yaitu pertentangan dalil ha bihasabi nadharil mujtahid Cuma sesuai dengan pandangan ulama mustahid. Maka kontradiktif itu ada di pikiran manusia, bukan di realita senyatanya. Dan itu sebabnya salah satunya adalah likusurihi karena ya, keterbatasan ilmunya. Wallahu a'lam. Kemudian at-tartibu bainal adillah urutan dalil. Idza tafaqat al-adillatu sabiqah jika sepakat dalil-dalil yang telah lewat Quran, Sunnah, Ijma' dan kias terhadap satu hukum atau infaroda atau bersendirian salah satu dalil tanpa ada mu'aridin dalil yang lain yang menentangnya maka wajib menetapkan hukum itu namanya jadi problem inta'arodat jika dalil bertentangan Wa amkan al jamu maka dan mungkin untuk kompromi wajib kompromi. Jika tidak mungkin al jamu kompromi maka beramal dengan nasakh. intama jika lengkap syarat-syarat nasakh. Nah jika tidak mungkinkan nasakh maka wajib tarji. Nah, nah untuk melakukan proses tarjih kita perlu tahu tartib bainal adillah. Urutan di antara dalil sehingga kita bisa memilih mana yang tepat yang harus dirojihkan. Fayroja minal kitab wa sunnah Kalau untuk teks Quran dan sunnah Tarjihnya bisa memperhatikan urutan berikut ini Nas itu lebih didahulukan daripada zahir Zahir lebih didahulukan daripada mu'awal Mantok ya, Apa yang ada eh, redaksi teks Itu lebih didahulukan daripada mafhum Al-Muthbit dalil yang menetapkan satu hukum dimenangkan daripada dalil yang meniadakan. Dalil yang uh, memindah dari hukum asal, contohnya tadi batal uh, eh, wudhu karena menyentuh kemaluan, itu lebih dimenangkan daripada al-mubqi alaihi yang mempertahankan hukum asal. Karena bersama dalil yang memindah terdapat tambahan ilmu. Kemudian al-am al-mahfud dalil umum yang terjaga sisi umumnya. Ini contohnya tadi masalah tayatul masjid di waktu terlarang. Wa walladzi lam yukhassas yaitu dalil umum yang tidak banyak mengalami taksis. Itu lebih dimenangkan daripada dalil umum yang ghair mahfud yang tidak terjaga karena bolak-balik mengalami taksis. Wa makanan dan hadis yang sifat untuk diterimanya lebih banyak itu lebih dimenangkan daripada yang lain. Contohnya masalah menyentuh e, hadis menyentuh kemaluan. Tadi dimenangkan hadis yang mengatakan batal. Kenapa? Karena jalurnya lebih banyak. Kemudian kisah Maimunah tadi ya, di situ terdapat sahibul kisah ala ghairihi ya, pelaku sejarah lebih dimenangkan dari keterangan bukan pelaku sejarah. Dan yang didahulukan dalam masalah ijma ijma qat'i didahulukan daripada ijma dhanni dalam masalah kias kias jali lebih dimenangkan daripada kias khafi mufti dan al mustafti mufti dan orang yang minta fatwa mufti adalah al mukhbir orang yang memberitakan tentang hukum syar'i kalau pakai definisi ini berarti tidak harus ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini setiap orang yang menjelaskan hukum syar'i, baik ada yang tanya ataupun tidak ada yang bertanya, maka dia mufti. Nah, namun yang lebih tepat tidaklah disebut fatwa dan orangnya mufti kecuali ada pertanyaan terlebih dahulu. Wal mustafti adalah orang yang bertanya tentang satu hukum syar'i syarat berfatwa. Disyaratkan untuk boleh berfatwa sejumlah syarat. Di antaranya intinya adalah dia ulama mustahid. Yang pertama, mufti tersebut arifan mengetahui hukum secara yakin atau sangkaan kuat. Jika tidak, maka wajib no comment atau tawakuf. Yang kedua, dia punya gambaran pertanyaan dengan pertanyaan yang ditanyakan, dia punya gambaran yang utuh. Tasawur yang taman utuh. Lihat tamak karena supaya dia punya kemampuan untuk memberikan penilaian. Karena kaidah mengatakan innal hukma ala syai' far'un antasawurihi. Penilaian terhadap sesuatu itu turunan dari gambarannya. Kalau gambarannya salah, maka hukumnya salah. Apa hukum makanan hotdog? Nah, eh, dalam benak orang yang ditanyai hot panas dog anjing. Oh, daging anjing anget-anget nah, muka haram ah. wajar kalau demikian tasawurnya kalau ternyata oh tidak ada daging anjing di situ ya cuma namanya saja ah. ya, cuma ya, namanya saja ya, maka nanti tentu penilainya akan berbeda Faida ashkala alaihi maka jika dia bingung dengan makna perkataan penanya hendaklah ditanyakan kepada si penanya. Dan jika dia merasa perlu untuk memberikan rincian hendaklah dia meminta rincian atau dia menyebutkan rincian dalam jawabannya. Misalnya jika dia ditanya tentang seorang yang meninggal dunia, meninggalkan anak satu anak perempuan, saudara, kemudian paman kandung, maka adalah dia tanyakan tentang siapa saudara ini, apakah saudara seibu ataukah bukan, atau dia memberikan rincian dalam jawaban. Dan dengan dia katakan, fa'ingkana li ummin jika dia cuma saudara seibu, dia tidak dapat warisan. Sehingga al baki yang tersisa setelah jatah anak perempuan, satu anak perempuan itu setengah jatahnya, maka yang tersisa langsung untuk paman, berarti paman setengah. Wa in kana li ghairi jika saudara itu bukanlah eh, bukan saudara seibu berarti saudara kandung atau sebapak falbaki baqi maka sisa ba'dal fardil binti setelah jatah anak perempuan yaitu setengah lahu untuk saudara wala alil ami dan paman tidak dapat apa-apa Kemudian yang ketiga hendaklah dia adalah orang yang tenang hatinya dia tamak karena supaya punya kemampuan untuk menggambarkan permasalahan dan menerapkannya ya, pada dalil syar'i. Maka tidak boleh berfatwa saat pikirannya sibuk karena marah, karena galau, karena bosan, karena piti atau yang lainnya. Ya, kemudian eh, syarat wajibnya berfatwa untuk wajib nanti ada wajib berfatwa dan boleh berfatwa. Untuk wajibnya berfatwa ada Sejumlah syarat yang pertama terjadinya peristiwa yang ditanyakan. Jika belum terjadi maka tidak wajib berfatwa karena tidak ada kebutuhan mendesak. Ila kecuali jika maksud si penanya adalah belajar maka tidak boleh menyembuhkan ilmu bahkan e, yujibu menjawab anhu pertanyaan tersebut mata suila jika ditanya oleh orang yang memang niatnya belajar Bikuli halin apapun keadaannya meskipun belum terjadi. Jika niatnya belajar dan bukan uh, kemudian mempersulit diri. Kemudian si wajib berfatwa manakala mufti itu layak lamu tidak mengetahui dari sikap si penanya bahasa niatnya adalah anut mempersulit diri atau cari-cari pendapat yang ringan atau mau mengadu pendapat ulama satu dengan yang lain dan maqasid sayyah niat-niat jelek yang lain. Jika mufti mengetahui hal itu dari keadaan si penanya, maka tidak lam ne, uh, la, la, lam tajib al fatwa maka tidak wajib menjawab pertanyaan. Yang ketiga, ala al al fatwa mawa aksar minha dororon. Tidaklah kemudian ya yatarattab Ya. Tidaklah kemudian ya, tidaklah kemudian nyata berdampak alat fat atas fatwa ya, mau aktsaru min hadaron yang lebih banyak bahayanya. Maka jika berdampak alaiha dari fatwa itu zalika sesuatu yang lebih banyak uh, bahayanya wajibal imsaku anha maka wajib untuk diam daf'an dalam rangka mencegah yang paling berat dari dua kejelekan dengan mengambil kejelekan yang lebih ringan. Kewajiban al-mustafti. Yalzam kewajiban mustafti seorang penanya adalah dua poin. Yang pertama, dia inginkan dengan bertanya, menginginkan kebenaran dan beramal dengan kebenaran bukan mencari-cari pendapat yang ringan bukan pula kemudian membungkam mufti mau berdebat ya, supaya terbungkam atau niatnya niat jelek yang lain yang kedua ya, tidaklah bertanya meminta fatwa kepada kecuali kepada orang yang yakin atau punya sangkaan kuat kalau dia layak untuk ditanyai Wayambari dan sepatutnya dia pilih ya, mufti yang paling thiqah ilmunya atau dan waraknya yaitu amalnya dan ada yang mengatakan wajib memilih ya, yang warak dan yang uh, yang thiqah dan terpercaya ilmunya. Ya demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh